Dengan apa? Bima baru disebabkan kesabaran mereka. Itulah dia kunci keberhasilan Banu Israel. Sejarah bagaimana kita ketahui bersama. Di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan tentang sejarah-sejarah umat terdahulu yang membawa faedah bagi kita Sejarah-sejarah yang Allah sebutkan, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran bukanlah sejarah atau kisah-kisah dongeng-dongeng yang tidak membawa faedah, dongeng-dongeng pembawa tidur, bukan. Tapi faedah al kisah-kisah, cerita-cerita yang membawa faedah bagi kita semua. Nah termasuk diantaranya kisah Banu Israel menghadapi Fir'aun. Musa alaihissalam dan Banu Israel menghadapi Fir'aun. Bagaimana mereka bisa lepas dari kezaliman Fir'aun yaitu disebabkan kesabaran kesabaran mereka. Nah, itu dia ikhwani azani Allah wa iyyakum. Dan itu juga berlaku bagi kita. Jika kita bersabar, bisa bersabar menghadapi kezaliman dari penguasa-penguasa yang zalim. Bersabar di sini maksudnya tetap menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Itu artinya sabar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sesungguhnya muslim, mukmin yang bercampur, bergaul, menyatu, membaur dengan masyarakat dan sabar atas gangguan mereka. Sabar di sini apa? Amar ma'ruf nahi nahi mungkar. Karena nggak mungkin kita kalau kita diam-diam saja, ya tidak menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan prosedur yang benar, mereka nggak akan mengganggu kita. Mereka tidak akan mengganggu kita dan tidak ada di sana kesabaran. Nah, setelah uh, Musa alaihissalam dan Bani Israel yang mengikuti beliau berdakwah kepada Fir'aun, ya, mengajak Fir'aun kepada agama Allah, namun dia menolak, menentang, bahkan mendolimi Fir'aun eh, Musa alaihissalam dan para pengikut beliau. Nah, disitulah turun pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memenangkan Bani Israel atas Fir'aun. Nah demikianlah Ikhwanifidina Azanillah wa yakum Ya garis besar buku yang akan kita bedah ini Ya singkat saja Ya buku ini sebenarnya sudah ditakrir oleh dua syair yang eh, tiga syair yang terkenal yang merupakan ulama umat ini pada abad sekarang ini yaitu Muhammad Nasiruddin Al Albani rahimahullah bahkan Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani menuturkan Ya, beliau sangat terkesan dengan tulisan ini, ya. Hingga beliau mengatakan, saya mengikuti buku ini. Ya, sebenarnya saya ingin mencukupkan. Ya. Beliau mengatakan, di sini coba lihat penuturan, eh, di situ tidak ada di dalam buku ya. Beliau mengatakan, akan tetapi meskipun waktu saya sangat sempit kata Syalbani, kondisi kesehatan saya juga melemah. Beliau sudah tua, lanjut usia. Dan banyaknya kegiatan ilmiah yang saya hadapi, yang saya geluti. Namun saya masih sempat membaca buku ini, buku Madarikun Nazar ini. Yang diserahkan oleh penulisnya untuk diperiksa dan diberi komentar. Ini adalah adat seorang penuntut ilmu, seperti penulis buku ini, yaitu mengajukan bukunya kepada ulama untuk dilihat, diperiksa. Adakah kekurangan, kesalahan, kekeliruan yang mesti diperbaiki? Ini adab. Dan merupakan salah satu hak sebuah kitab, sebuah buku adalah diperiksa oleh alim pada abad itu. Seperti ini. Buku ini sudah diperiksa, dibaca oleh Syekh Al-Albani. Dan sudah direkomendasi oleh beliau. Layak untuk dibaca oleh kaum muslimin. Artinya, kalaupun ada kesalahan, ya faktor kesalahannya sangat sedikit. Dapat ditekan seminimal mungkin. Berbeda dengan buku-buku yang banyak beredar, namun tidak ada yang merekomendasikannya. Ya, tidak ada yang merekomendasikannya, tidak ada ulama yang memeriksanya. Kita juga tidak tahu kadar kebenaran yang ada dalam kitab tersebut. Nah ini salah satu keistimewaan buku ini adalah buku ini telah diperiksa oleh tiga orang masyayikh yang besar pada abad ini. Ya, dua di antaranya sudah wafat yaitu Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, muhaddis ahli hadis dari negeri Syam. Kemudian Syekh Muhammad bin Sa bin Saleh Al-Utsaimin, faqih hadil ummah beliau juga ar-rahil yang sudah juga wafat dan muhaddis Darul Hijrah di hari zaman muhaddis dan faqih Darul Hijrah Al-Madinatul An-Nabawiyah yaitu Muhammad, uh, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Syekh Abdul Muhsin Hamad Al-Abbad Al-Badr ya hafizahullah nah di sini kita lihat ya penuturan dari Syekh Al-Albani saya masih sempat membacanya setiap kali saya membaca satu pokok pembahasan dengan niat mencukupkannya sampai di situ saja, saya semakin penasaran meneruskannya. Jarang saya Al-Albani ya, membaca buku-buku selain buku salaf itu sampai habis. Jarang. Nah ini istimewa, agak lebih istimewa sedikit. Beliau sampai habis membaca buku ini. Mengapa? Ya begitu saya, ah sudah sampai di sini saja. Saya tergerak, terdorong untuk meneruskannya hingga seluruh kitab ini selesai saya baca. Ini penuturan Syekh Al-Albani. Beliau mengatakan hingga seluruh buku ini selesai saya baca. Sejujurnya saya katakan bahwa buku ini sangat istimewa. Di dalamnya diungkap hakikat sebagian sosok juru dakwah dan prinsip mereka dalam berdakwah yang bertentangan dengan manhaj salafus saleh. Saya pribadi kata beliau banyak menggali faedah yang melimpah dari buku ini. Khususnya yang berkaitan dengan masalah pergolakan politik yang tengah terjadi di Aljazair dan sejumlah pentolan politik yang menjadi aktor utamanya. Serta para simpatisan yang memberi dukungan dengan semangat liar tak terkendali. Menunjukkan militansi yang luar biasa kelewat batas dalam menegakkannya tanpa mengindahkan kaedah tasbiyah dan tarbiyah. Nah ini penuturan eh, Syah Al-Albani rahimahullah. Nah, demikian juga penuturan para masaih yang lainnya Syekh eh, Muhammad eh, bin Saleh Al-Utsaimin dan Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbas Al-Badr. Bahkan di sini panjang sekali ya takrifnya. Ya, eh, kata pengantar dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbas dan demikian juga buku ini sudah diserahkan untuk dibaca kepada para masyaih yang lainnya diantaranya adalah dan memujinya diantaranya adalah Syekh Saleh Al Fauzan kemudian Syekh Ahmad bin Muhammad, eh, bin Muhammad Al Ansari ya guru hadis guru besar hadis di uh, Jamiah Islamiyah Madinah Munawarah yang lalu terdahulu beliau sudah wafat juga dan Syekh Rabi bin Hadi Al Madkhali dan Syekh Muhammad bin Abdullah bin Subayil ketua umum urusan Masjidil Haram dan imam serta khatib Masjidil Haram. Demikian juga Syekh Abdullah Az-Zahim, Ketua Mahakim Syariah Pengadilan Agama di Saudi Arabia, Imam serta Khatib Masjid Nabawi, dan Syekh Saleh Al-Abud, yaitu Rektor Jamiah Islamiyah Madinah An-Nabawiyah. Dan masih banyak lagi para penuntut ilmu yang lain yang telah membaca kitab ini dan telah mengoreksinya, merekomendasikannya. Jadi ini adalah satu kita katakan ketenangan bagi kita untuk membacanya. Artinya buku ini sebelum kita baca sudah dibaca oleh para ulama-ulama yang terkenal pada abad sekarang ini. Nah kita masuk kepada mukadimah dari penulis. Nah ini mungkin uh, di dalam buku itu sudah ada ya belum ya? Ada ya. Baik. Sebagaimana biasanya beliau mengucapkan Eh, alhamdulillah, alhamd hamdalah tahmid sana Allah kemudian beliau mengatakan amma ba'du sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencurahkan karunia kepada umat Muhammad dengan menyempurnakan agama ini artinya agama ini sudah sempurna dengan turunnya firman Allah subhanahu wa ta'ala al yauma akmaltu lakum dinakum واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا Allah Subhanahu wa taala telah mencurahkan karunia kepada kita. Karunia yang paling besar adalah Islam. Dan nikmat tersebut, karunia tersebut telah Allah sempurnakan dengan menyempurnakan agama ini. Pada hari ini telah kesempurnakan untuk kamu agama, agama kamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmat-nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama agama Ibnu Abbas mengatakan yaitu itu dalam tafsirnya agama ini sudah sempurna, tidak perlu pengurangan lagi dan tidak perlu penambahan lagi, tidak perlu kreasi-kreasi baru dalam agama. Ya. Karena agama itu bukan pemikiran yang perlu ada kreasi-kreasi baru pengembangan ya, baru dari pemikiran tersebut agama adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pemikiran manusia perlu dikembangkan, diteliti untuk dikembangkan, diriset untuk dikembangkan tidak perlu. Agama sudah sempurna, tidak perlu dikurangi dan tidak perlu ditambahi. Jangan turunnya ya. Perlu antum ketahui sebagaimana disebutkan dalam kitab ini ya, dan hadis Ibn, uh, Tariq bin Syihab hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa turunnya ayat ini membuat orang-orang Yahudi iri. Membuat orang-orang Yahudi hasad, dengki terhadap kaum muslimin. Mereka datang menemui Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dan berkata, "Sungguhnya kalian sering membaca satu ayat dalam kitabullah dalam kitab kalian. Sekiranya ayat tersebut turun kepada kami kaum Yahudi, Niscaya kami akan jadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari besar, hari perayaan, karena sangat bersejarah. Umar bertanya, ayat apa itu? Lalu mereka membacakan ayat surat Al-Maidah ayat 3 tadi. Kemudian Umar berkata, demi Allah, saya lebih tahu hari apa ayat itu turun. Dalam momen apa dan di mana. Ayat tersebut turun atas Rasulullah pada sore hari Arafah bertepatan pada hari Jumat. Artinya pada hari besar kaum kaum muslimin. Inilah memang e, kita katakan satu peristiwa besar yang perlu ya diingat oleh kaum muslimin. Bukan diperingati ya. Bukan diperingati, tapi diingat oleh kaum muslimin bahwa ini hari besar. Hari turunnya ayat ini di samping hari, hari itu adalah hari Jumat dan hari Arafah, Hajjil Akbar. Hari turunnya ayat di mana Allah menegaskan bahwa agama sudah sempurna, nikmat. Itulah dia agama Islam yang mudah. Agama Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sempurna. Tertutuplah keinginan dan harapan orang-orang Yahudi datangnya nabi dari kalangan mereka. Agama sudah sempurna sampai akhir zaman. Ini adalah nikmat. Manusia tidak perlu bingung lagi. Ya, manusia tidak perlu menunggu ilham-ilham dari manusia. Ya dulu umat-umat terdahulu banyak orang-orang yang mendapat ilham. Rasul mengatakan kalaupun ada dari kalangan umatku ini, maka orang itu adalah umat. Artinya nggak ada, nggak perlu lagi ilham sekarang ini. Ya nggak perlu lagi ilham sekarang ini, karena agama sudah sempurna. Tidak seperti umat-umat terdahulu, ada yang mendapat ilham seperti Ibu Musa, ya, dan yang lainnya. Hawariin juga dapat ilham. Umat ini tidak perlu lagi, tidak perlu ilham lagi, karena sudah sempurna. Wahyu yang turun sudah sempurna. Jadi sungguh sangat bahagia jika seorang datang menyampaikan kepada kita saya dapat ilham tentang ajaran agama, ya. Kaum muslimin kalian harus melakukan ini dan ini ini adalah dakwah bid'ah. Ya sesat dan menyesatkan tidak ada dasarnya dari agama. Agama tidak perlu penambahan ilham-ilham seperti itu. Nah demikian. Ikhwan fillah azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian beliau mencantumkan perkataan Ibnu Qayyim penikmah al-mutlaqah ia al-muttasilah bisa adatil abad Wahia nikmatil Islam wasunnah. Jadi dua nikmat ini. Abu Aliyah berkata, nah, Afwan Ibnu Ibnu Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, nikmat yang bersifat mutlak adalah nikmat yang berhubungan dengan kebahagiaan dan abadi, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah. Ya, nikmat Islam dan nikmat sunnah harus dengan nikmat sunnah. Karena Islam tidak bisa dijalankan dengan baik dan benar kecuali dengan aturan sunnah. Ketika Rasulullah menyebutkan perpecahan umat ini menjadi 73 golongan, beliau menyebutkan bahwa yang selamat daripadanya hanya satu golongan, beliau mengatakan yang satu golongan itu adalah ma'ana alaihi yauma wa ashab. Yaitu orang-orang petunjuk yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Jadi harus ya, harus diikat Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman sahabat, dengan pemahaman salafus saleh. Itulah dia sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Atu 'alaiha bin nawajib. Tamassaku biha. Allah Rasul tidak mengatakan sama satu bihima. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau disebutkan sebelumnya sunnah ini dan sunnah ini, kemudian sunnahnya disatukan dalam sebuah domir, kata ganti, tidak dipisah jadi kata ganti ganda, ya huma, tapi ha, artinya sunnah Rasul dan sunnah sahabat itu satu, gak bisa dibedakan. Ya, tidak bisa menjalankan sunnah Rasul tanpa dengan sunnah sahabat. Artinya, tidak mungkin kita menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah tanpa pemahaman para sahabat. Itulah dia nikmat Islam dan As-Sunnah. Setelah menyebutkan perihal Nabi, eh, kaum siddiq, para syuhada dan orang-orang soleh, beliau melanjutkan. Keempat golongan tersebut merupakan pemilik kebahagiaan dan abadi. Mereka lah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, al yawma akmaltu lakum dinakum." Ini dinukil dari kitab Istimah Al-Juyud Al-Islamiyah karangan eh, Al-Allama Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Artinya ada dua nikmat yang harus disyukuri oleh kaum muslimin sekarang ini yaitu nikmat Islam dan sunnah. Ya, nikmat Islam dan sunnah. Abu Aliyah mengatakan Qaratul Mahkam Ba'da wafati nabiyikum bi asri sinin Fakat an'am Allahu alayya bi ni'matin la adri ayyuhuma afdal an hadaniya lil Islam wa lam yaj'alni haruriyan. Abu Ali mengatakan, saya telah membaca ayat-ayat muhkam sejak 10 tahun lalu sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah menganugerahkan dua nikmat kepadaku. Ya, aku tidak tahu manakah yang paling utama, manakah yang lebih utama. yakni menunjukiku hidayah kepada dinul Islam ataukah tidak menjadikan diriku penganut paham hauriyah, paham khawari. Yaitu ada dua nikmat yang besar kata beliau. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menunjukinya kepada Islam, terlahir sebagai seorang muslim, hadir di dunia sebagai seorang muslim, ini adalah nikmat. Artinya kita nggak akan kekal dalam neraka. Yang kedua, Allah menyelamatkanku dari bid'ah. Pada saat itu bid'ah yang berkembang adalah bid'ah haruriyah bin akhwarij yang banyak yang banyak ya, menjaring dan menyesatkan umat ini. Artinya dua nikmat yang disebutkan Abu Aliyah di sini adalah satu mendapatkan hidayah kepada Islam, yang kedua selamat dari bid'ah. Ya, selamat terhindar dari bid'ah. Itulah ya sunnah. Ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya, solusi dari perpecahan, perselisihan hanya ada dua, berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan yang kedua menghindarkan diri dari bentuk-bentuk bid'ah. Jadi antara contohnya adalah bid'atul khawarij, bid'ah haruriyah. Yang dikatakan di sini, beliau mengatakan penulis di sini mengatakan bahkan bid'atul khawarij asyadduha asyaddaha khatfan lil qulub wa tarwi'an lil muslimin. Penulis mengatakan bid'ah khawarij, bid'ah haruriyah, dasar dari bid'ah khawarij ini adalah mudah dan gampang mengkafirkan kaum muslimin. Mereka menyuarakan selalu membawakan satu ayat yang mereka pakai untuk mengkafirkan kaum muslimin. Di antaranya adalah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Mereka bawakan kata kafir di sini sebagai kafir murtad keluar dari agama. Ya, tanpa memperinci, tanpa membawakan tafsir salaf dalam hal ini. Ini semboyan mereka. Nah, bid'ah khawarij ini sangat cepat menambat hati, ya, sangat cepat menambat hati dan sangat menakutkan bagi kaum muslimin. Bisa saja darah tertumpah tanpa hak ya, terinspirasi dari bid'ah khawarij ini. Dan sudah, sudah kita lihat bersama bagaimana ruginya umat Islam karena tindakan-tindakan kaum khawarij. Mereka melakukan tindakan lalu sembunyi, cuci tangan, sembunyi menyembunyikan diri yang menanggung resikonya siapa? Antum. Ya kaum muslimin yang menanggung resikonya. Nah demikian ikhwanifidina fillah azan ya Allah wa jadi ada dua nikmat yang harus kita syukuri ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah serta terhindar terjauh dari bid'ah. Nah, kita lihat apakah dua dua nikmat ini ada pada kita. Alhamdulillah kita yang hadir semua di sini tentu sudah mendapatkan nikmat yang pertama, yaitu nikmat Islam. Alhamdulillah yang hadir di sini semuanya kaum muslimin, benar nggak ya? Ada yang non muslim di sini? Tidak ada kan? Nah kita lihat sekarang nikmat yang kedua. Apakah kita sudah mendapatkan nikmat yang kedua itu? Yaitu nikmat mendapatkan petunjuk sunnah. Jauh dari bid'ah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan tentang kesempurnaan agama ini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min 'amalin yuqarribu ila al-jannah illa qad amartukum bihi." ولا عمل يقرب إلى النار إلا قد نهيتكم عنه لا يستبدي أن أحدكم منكم رزقه إن جبريل عليه السلام في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب فإن استبطأ أحد, أحد منكم رزقه diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah bersabda tentang kesempurnaan agama ini tidak satu pun amal yang mendekatkan kalian ke surga melainkan telah aku perintahkan kepadanya dan tidak satu pun amal yang mendekatkan kalian ke neraka melainkan aku telah melarang kalian daripadanya. Janganlah kalian menganggap rezeki kalian terhambat. Sesungguhnya malaikat Jibril telah mewahyukan ke dalam hati sanubariku bahwa tidak ada seorang pun meninggalkan dunia ini melainkan telah setelah sempurna rezekinya. Ya, tidak ada satu rezeki pun yang tidak tersampaikan kepada kita. Seorang mati ada satu rezeki yang belum tersampaikan kepadanya, enggak ada. Seorang ketika mati dia artinya semua rezeki telah disempurnakan kepada kepada dirinya. Bertakwalah kepada Allah wahai sekalian manusia. Carilah rezeki dengan cara yang baik. Jika ada yang merasa rezekinya terhambat, maka janganlah sekali-kali ia mencari rezeki dengan berbuat maksiat. Jangan cari rezeki dengan cara-cara haram. Khususnya di akhir zaman. Jangan karena kalap, gelap mata, menghadapi kesulitan dunia, lalu gelap mata mencari rezeki tanpa mengindahkan batas-batas rambu-rambu syariat. Rasul telah memperingatkan kepada kita, "Sayati alam nasi zamanun la yubali fihi al Abi Abihilin dan al-mal am Akan datang nanti satu masa bagi umat manusia di mana mereka sudah nggak peduli lagi dengan cara apa mereka mengambil harta, dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Sehingga muncul perkataan sebagian orang, mencari yang haram saja sulit apalagi yang halal. Ini adalah orang-orang yang sudah gelap mata, tidak lagi mengindahkan rambu-rambu syariat. Karena karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Ya, Allah karunia Allah, apalagi ilmu syar'i harus diraih dengan menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Eh, Ya, lima Syafi'i pernah minta nasihat kepada wakil, ya, Imam wakil, ya. ya. Khususnya tentang hafalannya yang mudah lupa. Imam wakil meng men menganjurkan kepadanya agar menjauhkan perbuatan maksiat karena ilmu adalah anugerah ilahi. Ya, tidak akan didapat dengan perbuatan maksiat. Artinya seorang penuntut ilmu yang benar-benar ingin menuntut ilmu harus menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat niscaya ilmu akan lengket dalam kepalanya dan akan mendarah daging dalam hatinya dan akan teraplikasi akan terwujud dalam tindak tanduk dan perangainya nah ini dia ilmu ya bukan hanya di lisan saja ini adalah ilmu orang munafik ya yang dikatakan oleh Rasulullah ya inna akhwafu ma ala umati. ya pun alimul lisan. Sungguhnya orang yang paling aku takutkan dari umatku ini adalah kaum munafik yang alimul lisan, yang lihai berbicara, berorasi, namun jauh dari amalannya jauh dari tuntunan agama. Kita lihat dia berbicara tentang masalah agama, tapi tampilan zahirnya saja tidak menunjukkan dia itu tunduk kepada agama. Ya. Tasyabuh dengan orang-orang kafir, mencukur jenggotnya. Lalu dia berbicara tentang agama. Kadang-kadang berbicara agama sambil dia merokok dan lain sebagainya. Tidak mencerminkan ajaran agama yang hakiki. Dia sendiri tidak mencerminkan ya, ajaran agama yang hakiki pada dirinya. Nah demikian Ikhwanifidin azan ya Allah wa iyakum. Nah itu dia Ibn Karunia Allah tidaklah didapat dengan perbuatan maksiat. Nah, Rasulullah SAW Alaihi Wasallam telah menjelaskan jalan hidayah kepada kita dan semua sudah di, disempurnakan. Artinya tidak ada lagi cara-cara baru ya dalam agama ini. Termasuk di dalam masalah-masalah politik dan dakwah. Ya, kita tidak perlu lagi metode-metode dakwah yang baru. Karena Rasulullah sudah menjelaskannya. Dan para ulama juga menjelaskan bahwa dakwah itu adalah ibadah. Ibadah sebagaimana yang lainnya ibadah-ibadah yang lainnya harus berdasarkan dalil dan ittiba. Artinya harus ada tuntunannya. Ya, tidak diserahkan kepada akal dan pikiran, hawa nafsu dan perasaan manusia hingga dia me me me mengarang. Saya katakan mengarang metode dakwah sendiri yang tidak dikenal sebelumnya. Seolah-olah dakwah Rasulullah itu kurang sempurna dan perlu koreksi lagi. cocok sekarang ini diterapkan kalau kita karang sekarang ini metode dakwah yang baru seolah-olah kita fonis Rasulullah tidak mengerti dakwah. Siapakah yang lebih bagus dakwanya selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nggak perlu lagi kita mengarang metode dakwah yang baru, karena semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui sunnah-sunnah beliau dan sunnah-sunnah para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Nah demikian kira-kira isi dari mukadimah dari penulis penjelasan bahwa e, agama ini sudah sempurna dan tidak perlu penambahan, pengurangan lagi, khususnya di dalam masalah-masalah dakwah, ya. Kita nggak perlu lagi menciptakan, membuat kreasi baru dalam dakwah ini. Seolah-olah sebelum dakwah yang kita buat itu ada, dakwah kaum muslimin sebelumnya itu tidak tidak sempurna, kurang dan lain sebagainya. Nah, demikian Ibnu ya Allah wa Nah kemudian di akhir mukadimah penulis menyampaikan rasa syukur beliau berterima kasih kepada Syekh Al-Allama Al-Albani, Syekh Al-Allama Abdul Muhsin Al-Abbas yang telah menyisihkan waktu untuk membaca buku yang sederhana ini yang tidak seberapa nilainya ini. Dan memberi nasihat kepada kaum muslimin. Dan dia, beliau juga bersyukur, berterima kasih kepada seluruh masyarakat para ikhwah yang tidak bakil menyampaikan bimbingan koreksi nasihat yang berharga kepada beliau. Nah demikian Ibn Fitin, Rasulullah, Rasulullah mengatakan, man lam yaskurin, man, man lam yaskurin nas, la yaskurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, yang eh, tidak berterima kasih kepada manusia, maka pada hakikatnya dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dia ya, isi dari mukadimah penulis Beliau menyampaikan bahwa yang akan beliau eh, beliau sampaikan di dalam buku ini adalah satu hal yang yang sudah ma'ruf sebelumnya, kaidah-kaidah yang sudah dikenal sebelumnya dari kalangan para ulama tentang masalah politik. Ya, bagaimana sikap yang sebenarnya, yang mana sekarang ini banyak sekali para pemuda khususnya yang menyimpang dalam masalah ini. Nah, kemudian setelah itu beliau mulai mengupas kaidah yang pertama. Ya, al-kaidah al aqlul Awal al aqlul Awal At-Tariq Wahid Jalan kebenaran hanya satu Nah insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada sesi yang kedua Ya Ya, kita masuk kepada inti dari kitab ini yaitu penjelasan enam kaidah pokok yang mesti diketahui oleh kaum muslimin khususnya para penuntut ilmu.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 Yang pertama adalah al-aslul awal At-tariqu wahid. Jalan kebenaran itu hanya satu. Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya satu, Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah juga satu. Dan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala juga satu. Al-haq wahid la yata'addad. Demikian uh, ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan Al-Haq itu satu Tidak berbilang-bilang Beliau mengatakan di sini sebagai kaedah pembuka dari beberapa kaedah yang akan dibahas. Untuk menjelaskan kepada kita bahwa perselisihan di antara umat manusia baik itu yang berkaitan dengan agama, pandangan dan pemikiran yang benar dalam masalah itu adalah satu yaitu al-Islam Itulah dia agama yang satu, agama yang benar dan agama yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima agama selain Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya barang siapa yang mencari agama selain Islam maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya agama itu dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan innad dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Jadi hanya Islam yang menjamin kebahagiaan dunia dan akhirat yang menjamin seorang itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke dalam Jannatul Naim. Dan Islam itu satu. Tidak ada Islam lain yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kecuali kepada khatamun nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang menjamin kita mendapatkan nikmat Islam juga satu. Ihdinas siratal mustaqim Ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan tentang kebenaran, Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafal mufrad atau kata ganti yang menunjukkan satu. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ihdinas siratal mustaqim." An-Nur, kemudian Hizbullah, kemudian Dinullah, dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ganti yang menunjukkan satu. Artinya kebenaran itu cuma satu, tidak tidak berbilang-bilang. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan tentang kebatilan, kesesatan, Allah Subhanahu wa taala menggunakan bentuk jamak, kata ganti untuk sesuatu yang banyak. Zulumat subul. Ketika menyebutkan tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-sabil, satu. Ketika menyebutkan tentang kesesatan yang menyimpang dari kebenaran, Allah menyebutkan subul, jalan-jalan. Begitu pula di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala hanya menetapkan kemenangan bagi satu golongan saja, yaitu Hizbullah. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itu adalah golongan Allah, hizbullah. Dan sesungguhnya golongan Allah itulah yang akan beruntung. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yatawalla wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Barang siapa mengambil Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Ayat mana saja yang kita baca dalam Al-Quran dan hadis mana saja yang kita cari dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti mencela perpecahan. Perpecahan umat menjadi berkelompok-kelompok, membagi-baginya menjadi bergolong-golongan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam kitabnya, ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, orang-orang musyrik. Bagaimana karakter orang-orang musyrik? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi bergolong-golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ini adalah karakter kaum musyrikin, yaitu suka memecah belah agama. Apa artinya suka memecah belah agama? Beriman kepada sebagian dan menolak sebagian yang lainnya. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka beriman kepada sebagian kitab dan kufur kepada sebagian lainnya. Mengambil agama menurut kepentingan hawa nafsu. Menurut menurut selera hawa nafsu. Ini termasuk orang-orang yang memecah belah agamanya. Dan mereka menjadi bergolong-golongan sesuai dengan hawa nafsunya. Orang yang cocok hawa nafsunya maka akan berkumpul dalam satu golongan. Demikian pula yang lainnya. Mereka berkumpul menurut kesamaan tuntutan hawa nafsu. Ini adalah ciri orang-orang musyrik. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Nah Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita dari karakter ataupun sifat seperti ini. Bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan umat ini berpecah belah? Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaganya dengan perintah. Supaya berpegang teguh dengan tali Allah. Allah mengatakan, Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah seluruhnya dan janganlah kamu berpecah belah. Berpegang teguh dengan tali Allah artinya adalah memegang teguh syariat Allah Subhanahu wa taala tanpa milah-milihnya, tanpa membeda-bedakannya menurut kepentingan dan menurut uh, tuntutan dari hawa nafsu kita. Tapi kita beriman secara kafah, menerima Islam ini secara kafah tanpa membeda-bedakannya. Dan telah membebaskan Rasulullah saw Alaihi Wasallam dari perpecahan dan mengancamnya bila jatuh ke dalam perpecahan tersebut. Allah mengatakan, "Innal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a, lasta minhum fi syai'in, innama amruhum ila Allah, thumma yunabbi'uhum bima kanu ya'malun." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah menjadi beberapa golongan. Ini adalah konsekuensi orang-orang yang memecah belah agama yaitu hanya menerima sebagian dan menolak sebagian atau menerima apa-apa yang sesuai dengan tuntutan hawa nafsunya, kepentingannya bahwa mereka pasti berpecah. Ini kaidah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama. Kita tahu maksud memecah belah agama yaitu menerima sebagian, menolak sebagian. Menerima, menolak sesuai dengan hawa nafsu. Itu pasti berpecah. Ya, mereka terpecah menjadi beberapa golongan. Allah mengatakan tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlepas diri dari perpecahan tersebut dan tidak tersangkut paut dengan perpecahan seperti itu. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka atas apa yang telah mereka berbuat. Demikian untayan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita perintah untuk bersatu dan melarang kita berpecah belah. Memecah belah agama lalu terpecah belah. Jadi konsekuensinya adalah komitmen ya memegang sunnah Rasulullah, memegang syariat tanpa memecah belahnya. Kadangkala sebagian orang atau sebagian kelompok ketika berhadapan dengan syariat yang tidak sesuai dengan kepentingan kelompok atau golongannya, dia menolaknya atau mentakwilnya ya, agar kelihatannya mereka tidak menentang dan melanggar syariat tersebut. Ini adalah ciri kaum musyrikin yang menyebabkan agama ini terpecah belah dan menyebabkan kaum muslimin mereka terpecah belah. Allah Subhanahu wa taala telah memberingatkan mereka dari hal itu. Nah, kemudian dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kepada kita bahaya dari perpecahan ini. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ia berkata, pada suatu hari Rasulullah menarik satu garis lurus kemudian berkata, ini adalah jalan Allah. Ini perumpamaan agar lebih mudah untuk dipahami dan lebih mudah untuk dicerna oleh akal pikiran kita. Rasulullah menarik satu garis lurus lalu mengatakan ini adalah jalan Allah satu. Ya. Rasul tidak menggambar garis yang lain selain garis itu. Atau tidak menarik garis yang lain selain garis itu. Kemudian mengatakan inilah dia jalan Allah. Artinya itulah dia jalan Allah yang satu. Itu jalan Allah cuma satu. Jalan menuju Allah cuma satu. Itulah dia siratul mustaqim. Ketika Abdullah bin Mas'ud ditanya tentang siratul mustaqim, beliau mengatakan, Siratul mustaqim adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meletakkan kami di pangkal jalan itu. Ujungnya adalah surga. Di kanan kiri jalan tersebut ada jalan-jalan lain yang siap menarik orang-orang yang belok ke situ ke neraka. Ini adalah perumpamaan yang dibawakan oleh Abdullah bin Mas'ud sama seperti yang beliau riwayatkan di sini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau mengambil ibarat tersebut dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah jalan yang lurus yang telah dilalui oleh para sahabat radhiyallahu taala Artinya, generasi yang telah melalui jalur ini, jalan ini, garis ini dari pangkal sampai ujung itu sahabat. Itu sahabat. Belum ada generasi lain yang dapat jaminan dari Rasul mereka telah sampai kepada ujung jalan tersebut. Ini adalah fadilah. Fadilah sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan pantas kalau kita jadikan acuan dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tsumma qatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Rasul menarik garis ke kanan dan ke kiri. Kemudian berkata, "Hadihi subul." وعلى كل سبيل منها minha يدعو yad'u Ini adalah subul. Coba lihat ketika mengungkapkan kebatilan, kesesatan, penyimpangan dari kebenaran, Rasul menggunakan kata jamak yang menunjukkan banyak. Artinya yang menyimpang dari kebenaran itu banyak. Orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah itu lebih banyak daripada yang mengikutinya. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Itu adalah sunnatullah. Sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Ya ketika Talut diperintahkan agar tidak minum dari satu sungai yang dilewatinya. Maka orang-orang yang mengikutinya atau uh, eh, sardadu yang ikut dengannya minum seluruhnya kecuali sedikit. Artinya yang mengikuti kebenaran itu sedikit. Yang satu itu. Karena jalur-jalur lain itu lebih banyak. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan satu ayat dalam surat Al-An'am ayat 150.